Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarika Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma صل ala Muhammad wa ala alihi wa ala والاه wa بعد طيب إخوتي في الله بارك الله فيكم جميعا kita lanjutkan apa yang kita bicarakan terkait rupiah syariah seperti apa yang telah lewat tadi di antara gangguan yang dilakukan oleh jin kepada manusia yakni gangguan yang hasilnya adalah suatu penyakit yakni seperti orang yang gila. Dan seperti uraian Al-Alamah Ibn Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, penyakit macam gila ini penyebabnya ada dua. Memang gangguan saraf dan gangguan jin. Adapun kata beliau, yang gangguan saraf, maka pengobatannya di dokter-dokter, ahli medis, dengan memberikan beberapa macam obat yang bisa menenangkannya atau bahkan menyembuhkannya dengan izin Allah. Adapun yang dari gangguan jin, beliau sebutkan ilaju bil kiraah min ahlil ilmi wal khair. Yaqra'un ala hadal masru. Yakni bacaan Al-Quran dari orang yang berilmu dan orang yang dikenal baik yang mereka membaca meruqyah atas orang yang kesurupan ini. Naam barakallahu fikum. Al-muhim, kesurupan itu adalah perkara yang datang dalilnya selain wakilnya kita saksikan. Selain ayat tadi juga hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya yang menceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam safarnya melewati seorang wanita. Wamaaha Sobiun yusra. Dia membawa anak kecil yang kesurupan. Fa'atat bihi ila Nabi alaihi salatu wasalam. Wa khataban jin wa takallama Wa kharajal jin. Ini pernah anak ini kemudian yang kesurupan ini dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdialog dengan jin tadi, berbicara dengan jin tadi, dan akhirnya jin tadi keluar. Dan kemudian barokallahu fikum wanita ini fa'adat Ummu Sabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadiah ala dhalik ibunya si anak ini dengan sembuhnya anak ini memberikan hadiah. Dan hadiah yang diberikan bukan upah rukyah, namun hadiah. Dalam bentuk apa? Membalas kebaikan. Karena sungguhnya orang yang merukyah itu orang yang memberikan kemanfaatan dengan izin Allah kepada saudaranya yang butuh pertolongannya. Adapun memasang tarif satu jin sekian, dua jin sekian, maka tidak dibenarkan. Tidak mengambil upah. Bahkan kalaupun yang dirukyah tadi sembuh dan tidak memberikan apa-apa, boleh minta. Sebagaimana di sini disebutkan, Fa'atat Ummu Sabi Rasulullah Sallallahu hadiah ala dhalik. Hadiah bukan ujroh, bukan upah. Dan pembahasan apa itu hadiah, ujroh, dan lain sebagainya. Ini pembahasan di kitab-kitab fiqh. Kemudian, sebab jin merasuk kepada manusia Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan di fatwanya juga apa yang disebutkan Ibnu Qayyim. Beliau memberikan keterangan masuknya jin ke tubuh manusia, merasuk manu, menyu, menyurupi manusia sehingga manusia kesurupan itu sebabnya adalah hawa hawa nafsu. Baik itu amarah cinta di kepada manusia. Baik itu adawah wa bagda, permusuhan dan kebenciannya cinta di kepada manusia. Bahkan mahabbah. Karena cinta menyintai manusia tadi. sebagaimana dikisahkan pernah Syekhul Islam Ibn Taimiyah merukyah seseorang terjadi dialog setelah Syekhul Islam Ibn Taimiyah membaca kemudian jin tadi mengajak dialog akhirnya tahu kalau jin ini padahal laki-laki tapi bicaranya jadi perempuan yang kesurupan ini laki-laki tapi ketika dialog tadi dialeknya perempuan gaya-gayanya perempuan Akhirnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah nyatakan iddakilah ukhruji. Tawan ni jin perempuan ini, takutlah kepada Allah, keluar kamu. Maka jawabannya si jin wanita ini uridu hadar rojul wa uhibbu. Aku senang, cinta kepada laki-laki ini. Dijawab oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, lakinnahu la oh roji. Tapi dia tidak cinta sama kamu, keluar. Alasan lagi. Ini uridu an uhajjabihi. Aku ingin berhaji sama dia. Dijawab lagi oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Huwala yuridu an tuhajji bihi. Ukhruj. Ukhruji. Keluar sudah dia tidak suka haji sama kamu dan lain sebagainya. Kemudian barakallahu fikum bacakan lagi oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah kemudian dipukul hingga barakallahu fikum pukulannya saking kerasnya tangannya Syekhul Islam Ibn Taimiyah kesakitan min siddatid Akhirnya jin ini ngomong lagi, Ana akhruj karamatan di Aku keluar karena menghormati kamu, wahai Syekh. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah tidak membiarkannya. La tukhruji karamatan li. Ukhruji ta'atan lillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Keluar kamu jangan karena penghormatan untukku. Tapi keluar kamu karena ketaatanmu kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhirnya keluar barulah si laki-laki ini sadar ditanya, kamu kesakitan enggak tadi dipukul? Enggak. Kok saya ada di depan sih? Di depan Syekhul Islam Ibn Taimiyah ada apa ini? Akhirnya terjadilah kisah tersebut. Kisah ini disebutkan Syekh Saimin di dalam syarah beliau terhadap kitab Riyadus Salihin bab sabar. Al-Muhim secara ringkas gangguan jin berupa penyakit. Kesurupan ini berupa penyakit. Dan obatnya sebagaimana disebutkan Syekh rukyah bacaan dari orang yang berilmu dan baik. Sesungguhnya barakallahu fikum Al-Qur'an itu rukyah ya. Dan siapapun bisa merukyah namun dijelaskan oleh Syekh Sa'id ibn Waqaf Al-Qahtani yakni bahwasanya bacaan Quran tadi ibaratnya pedang. Semua orang bisa menggunakan pedang sebagai senjata. Namun tentunya semakin lihai seorang menggunakan pedangnya, makin ampuh pedang ini, makin berarti pedang ini bagi dirinya. Al-Muhim Barakallahu Fikum Sebagaimana orang diberi pedang Kalau tidak punya jurus apa-apa nah, Bisa babat kiri, babat kanan Kadang terbabat sendiri Namun kalau yang memegang pedang tadi Memang pendekar pedang Insya akan menjadi barakallahu fikum lebih berbahaya pedang tadi bagi lawannya. Terkait rukyah syariah yang merupakan salah satu cara dari pengobatan nabawiyah termasuk pengobatan kesurupan ini, rukiah itu sudah ada sebelum datangnya ajaran Islam. Sehingga ruqyah itu dijumpai di masyarakat jahiliyah. Adapun dari sisi bahasa ruqyah itu maknanya al-audzah. Al-audzah, perlindungan. Sebagaimana disebutkan Ibnu Athir di dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadis. Kata beliau, warukya al-auda allati yurqa biha sahibul afah. Kalhuma wa syara' wa ghaira min minal afat. Rukya adalah perlindungan. Yang dirukya orang yang menderita sakit. Baik itu demam atau kesurupan atau yang selain dari itu dari penyakit-penyakit lain. Adapun secara istilah, rukia disebut pula azimah. Seperti yang dikatakan yakni Muhammad ibn Yakub Virus Abadi dalam Komus Muhid. Yakni ruqa Ehya ayatun minal Qur'an tukra ala zawil Afat raja al buruk. Yani rukyah itu adalah ayat-ayat dari Quran yang dibacakan pada penderita sakit penyakit apapun dengan harapan kesembuhan. Setelah kita ketahui rukyah bentuknya adalah bacaan-bacaan tadi, maka kita lanjutkan dengan membahas hukum rukiah. Setelah kita ketahui di zaman jahiliyah pun ada rukiah. Rukiah ala jahiliyah itu ada kesirikan padanya. Dan ini jelas haram hukumnya. Kemudian datang syariat Islam Kemudian menyocokkan rupiah ini, menselaraskan rupiah ini karena bentuk pengobatan kepada apa yang dibolehkan oleh syariat. Adapun rupiah jahiliyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah di Mas'ud radhiyallahu taala yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al Hakim, Nabi katakan, Inna ruqa wat watiwala syirkun. Sungguhnya ruqa bacaan-bacaan jambi-jambi, Wat jimat-jimat. Dan tiwala sihir. Ilmu pelet. Itu adalah syirik. Karena ar di sini maknanya adalah rupiah-rupiah jahiliyah yang di dalamnya ada kesyirikan. Dipertegas dari hadis Auf bin Malik al-Asjai. Beliau katakan, Kala kunna narki fil jahiliyah. Kami biasa merukiah di zaman jahiliyah. Fakulna maka kami tanyakan, Ya Rasulullah, kaifa tara Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu dalam rukyah itu? Yang biasa kami lakukan di zaman jahiliyah. Faqala i'ridu alayya. Rukakum. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekarang praktekkan. Rukyah kalian. Di hadapanku. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, laba sabiruka. Malam yakun fihi syirkun tidak apa-apa rukyah itu. Kalau tidak ada syirik di dalamnya. Sehingga syariat mengharamkan rupiah inna ruka wa tama'im wa tiwala syirik artinya rupiah yang padanya ada kesirikan. Adapun yang tidak ada kesirikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tidak mengapa. Hadis Jabir bin Abdillah pula yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Jabir bin Abdillah menyatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aniruka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tidak boleh melakukan ruqyah. Faja'a alu Amr ibn Hazm. Datang keluarga Amr bin Hazm kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata, mereka berkata, "Ya Rasulullah, inaukanat indana rukyatun narki biha minal akrab. Fa inna kana ani aniruka Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya kami ini punya rukyah, punya bacaan-bacaan yang kami lakukan bacaan ini ketika tersengat kala jengking. Dan sungguhnya anda, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melarang rukyah. Nah, ya, kami biasa merukyah, tapi sekarang dilarang. Padahal itu terbukti mujarab sembuh sengatannya. tapi sekarang dilarang, bagaimana ini? Lihat barakallahu fikum sahabat ridwanullah alaihi majma'in. Para sahabat semuanya. Kalau dengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, klarifikasi. Kalau memang dilarang, tinggalkan. Kalau butuh pendetailan, didengarkan pendetailannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada keluarga Amri bin Hazm ini, beliau barakallahu fikum menyatakan untuk dipraktekkan kepada beliau. Fa'araduha alaih maka dipraktekkan rukyahnya keluarga Amr ibn Hazm ini dan Nabi saw menyatakan Ma'arabaksa. Yang ini tidak mengapa. Tidak ada syirik ini. Kemudian beliau nyatakan manistata aminkum ayyan fa'ahah falyanfa'hu. Barang siapa yang mampu memberikan kemanfaatan, manfaat dari apa yang dia punyai untuk saudaranya, hendaknya dia berikan manfaat kepadanya. Nah. Maka dari itu tidak semua jambi jambi, rukiah bahasa kudusnya jambi-jambi. Itu tidak boleh mutlak. Bahkan apa yang dipraktekkan oleh keluarga Alu Amr, yakni keluarga Amr Ibn Hazm ini adalah apa yang biasa mereka lakukan ketika jahiliyah. Dan ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan tidak mengapa yang ini. Namun demikian, ada tiga syarat yang menjadi syarat rukyah itu diperbolehkan. Syarat ini disebutkan Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala di dalam Fathul Bari. Beliau nyatakan waqad ajma'al ulama ala Jawa si ruka inda ijtima'i salasah surut. Telah sepakat para ulama. Masya Allah. Sepakat para ulama. Ijma. Akan bolehnya rukyah Ketika terkumpul pada rukyah tersebut tiga syarat. Syarat pertama, Nabi Kalami kalamillahi ta'ala au bi asma'ihi wa sifatih. tadi menggunakan kalamullah. Ayat-ayat Al-Quran. Atau menggunakan nama-nama Allah, Asmaul Husna. Atau nama Allah, yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran maupun ditetapkan Rasulullah SAW dalam Al-Hadis yang sahih. Dan sifat-sifatnya. Ini syarat pertama. Ini kita kalau ada orang aku mau ru'yah, kita lihat dulu. Apa yang dipakai ru'yah. Kemudian yang kedua, wabilisanil arabi. aubima yu'rafu maknahu min ghairihi dengan bahasa Arab atau dengan apa yang diketahui maknanya dari selain bahasa Arab. Berarti bisa pakai bahasa Indonesia, bisa asal ada maknanya. Tapi kalau kata-katanya tidak punya makna, abrakadabra, simsalabim, terus sama lagi? Apa itu artinya? Berarti tidak boleh. Mantra-mantra tapi tidak jelas gini. Tidak boleh. Kalaupun pakai selain bahasa Arab, doa-doa. Mestinya yang kita tahu maknanya. Kalau bahasa planet lain tidak terpakai. Tidak boleh. Yang ketiga, wa ayat takit. Ana rukyah latu'tir bidatiha. Harus diyakini rukyah tadi tidak memberikan pengaruh. Secara dat rukyah itu saja. Bal bidatillahi ta'ala. Jadi kalau orang mau berangkat rukyah, rukyah ini akan menyembuhkan ini. Rukyahnya Kiai Fulan, mantap. Apa istilahnya? Lalu cospleng itu apa? Sini. Manjur. Sudah keyakinannya dirugiak. Oh, sini, Sembuh ini. Tidak boleh. Ini sekedar siapa tahu obatnya Allah tetapkan di sana. Terkait dengan ini pula, jangan minta. Gitu. Mungkin ada pembahasan di kitab Tauhid sama Ustaz Abdul Rauf nanti. Tentang keutamaan orang yang tidak pernah minta dirukyah. Tapi kalau dia dibawa oleh orang, kemudian dimintakan oleh orang lain untuk dirukyah, boleh. Adapun sebagian ulama menyatakan makruh. Kalau orang minta dirupiah Pembahasannya insya Allah di luar ini akan menjadi panjang. Jadi harus berkeyakinan rukyah ini sekedar penyebab kesembuhan yang Allah letakkan sebagai obat. Kalau pas sembuh. Kalau tidak Allah yang memberikan kesembuhan. Maka dari itu, barakallahu fikum yang perlu kita bicarakan pula apa yang semestinya ada pada orang yang merukyah. Yang pertama, mestinya orang yang merukyah itu al-ikhlasu lillahi ta'ala fi Harus ikhlas lillahi ta'ala dalam semua urusannya. Dalam ibadahnya. Dalam keyakinannya dalam amalan-amalannya. Karena orang yang seperti ini bebas gangguan jin. Sebagian jin nantang. Ya saya keluar tapi ganti masuk ke kamu. Nah, ini sudah ya ditantang. Waduh, nah, mau masuk. Hati-hati, jangan pede ngomong, ya coba gantian gimana? Nah, maka jaga keikhlasan. Fisa'nihi kulli. Allah Ta'ala berfirman. Naam di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-39. 40. yakni ketika Allah kisahkan Iblis menyatakan kalau Rabbi bima akhwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi La uhwiyannahum ajma'in. Ya Allah, Rabbku, dengan apa yang telah engkau sesatkan aku, yakni iblis, sungguh aku akan tipu. Mereka anak Adam di buka bumi. Dan aku akan sesatkan mereka semuanya. Semuanya diganggu oleh setan. Disesatkan dengan berbagai macam gangguannya illa ibadaka minhumul mukhlasin kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Yang kedua, bagi orang yang mengeroyah, dia harus indahul ilmu syar'i tata'alaku biruqyah. Dia punya ilmu syar'i terkait masalah ruqyah. Dan dalilnya keumuman dari apa yang disepakati oleh a'imah ahli sunnah wal jamaah al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Adilahnya banyak dibahas di Sarah salah satu usul. Kemudian bagi orang yang mengrukiah tujuannya adalah yuksud birukiyatihi yaksud birukiyatihi yanfa'u akhahul marid. Dia bermaksud memberi kemanfaatan apa yang dia bisa. Dari bacaannya yang bagus. Dari ilmu dia tentang rukiah. Untuk menolong saudaranya. Karena yang seperti ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada keluarga Amr ibn Hazm. Manistata aminkum ayan fa'ahah ayam fa'uhu. Berikan manfaat, bas sudah itu. Ada orang butuh tolong, dia punya kemampuan, lakukan. Tidak usah pasang reklame, apalagi pasang tarif. Dibuka permak jin, bukan permak jin, permak jin. Satu jin pergundulnya, nah, kalau fikum, tidak usah, sudah. Kalau sudah buka tarif, buka klinik, nah, itu sudah niatannya sudah dipertanyakan. Sekedar memberikan manfaat. Ini harus ditanamkan. Jadi bukan untuk ini, untuk dunia, untuk dan lain sebagainya. Kemudian harus ada padanya yuhadir memperingatkan orang yang dirukyah agar supaya agar supaya layak ta'alak tidak terkait dengan al-muraqi, orang yang meruqyah Terhadap rukyah dia. Bahkan barakallahu fikum bersandar kepada Allah saja. Dan ini harus dia menekankan. Sehingga yang merukyah ini pun kok sudah lama tidak sembuh-sembuh ya. Ya sekedar merukyah dan tidak ada kaitannya dengan ini yang menyembuhkan Allah Jalla wa'ala. Dia memberi kemanfaatkan saudaranya, membaca ayat-ayat Allah, pahala, halas. Adapun kapan sembuhnya, Allah yang berkuasa. Sehingga diingatkan bacaan ini. Kira-kira berapa kali saya ke sini sembuh. Diingatkan barakallahu Ini memberi kesembuhan Allah. Tapi biasanya yang buka prakteknya insya Allah dua tiga kali ke sini pergi semua jin sampai sampean. Tidak ada dalam kamu saya jin betah lima kali rupiah saya. Barakallahu fikum. Biasanya kalau yang buka praktek seperti itu. Pasang target. Bahkan 10 kali rukyah tidak sembuh, uang kembali. Nah, barakallahu fikum. Ya, jualan madu. Tidak boleh seperti ini. Sifat-sifat orang yang merukyah justru menanamkan semuanya bersandar kepada Allah, bersabar, bahwasanya penyakit yang ada, gangguan yang ada, dengan sabar bisa menggugurkan berdosa. Nah, seperti itu. Dan barakallahu fikum, seorang yang merukyah harus, nah, udah masih banyak sebetulnya, tapi ini yang terakhir di apa e, terkait dengan orang yang merukyah ini. Al khusu wa tawadu lillahi wahda. Khusu dalam melakukan itu. Tawadu merendah. Sehingga kata-kata tidak ada kamus bagi saya lima kali saya rupiah masih ada jinnya tidak ada itu sombong Tawadur. kemudian barakallahu fikum perkara yang harus ada pada orang yang di rupiah al umur yang bagi anta ta'alak biman yurka orang yang di rupiah itu harus nah barakallahu fikum punya perkara-perkara ini. Yakni apa? Yazidu roja fisti'anati wa isti'adati lillah. Memperbesar, menambah harapan dan harapan perlindungan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang seperti ini diperintahkan Allah di dalam surat Yunus ayat yang ke-107 Wa yamsaskallahu bidurrin falakasifa lahu ila Kalau Allah timpakan kepada seorang kemudorotan apapun bentuknya, tidak ada yang bisa menyingkapnya kecuali dia. Semakna dengan ini pura, apa yang Allah firmankan di dalam surat Al-An'am ayat 17. Juga Allah nyatakan di dalam surat Suara ayat yang ke-80 wa idza maritu fahuwa yasfin. Dan kalau aku sakit maka dia Allah yang menyembuhkannya. Jadi harus harapannya kepada Allah. Tidak ada yang bisa membuat rupiah, wala kiai fulan, wala alam, dan lain sebagainya. Allah yang memberikan. Apa yang saya tempuh, dari dirukyah orang ini, orang itu. Sekedar ikhtiar. Nah. Yang kedua, tarku waswasah. Li'anal waswasah syaitan. Kama kalau Allah Ta'ala min syaril waswas annas. Jangan ada nanti, jangan-jangan. Nanti. Nanti tidak sembuh-sembuh. Nanti tambah ngamuk ini jinnya, nanti was-was ini harus harus mau dirubah apa sembuh ini. Pesimis dulu. Hmm, itu yang lebih soleh saja tidak bisa apalagi ini. Nah, Was-was, takut nanti gini, gini, dan lain sebagainya. Harus ditinggalkan. Kemudian, poin yang ketiga, ta'allamul aurat wal adwiyah al mashru'ah. Belajar tentang wirid-wirid doa-doa yang disyariatkan. Karena sebaik-baik perlindungan dari gangguan makhluk jin ini adalah diri sendiri. Belajar perbaiki tohid, belajar pikir pagi, sore, sebelum tidur apa yang dilakukan dari yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau disebutkan satu persatu di sini, doanya ada segini. Perlindungan, penjagaan dari gangguan jin. Syekh Syed Ibn Waqaf Al-Qahtani yang menulis Hisnul Muslim punya yakni bimbingan untuk perlindungan dari gangguan jin dan syaitan sudah ada terjemahannya. Kalau disebutkan penerbitnya nanti kayak iklan. Al-Muhim. Kemudian rukyah yang sari itu biasanya adalah al-qiraah. Baca Quran tadi. Atau yang lainnya adalah doa-doa dan wirid yang diajarkan Rasulullah SAW. Allah jelaskan kalau Quran, bacaan Quran adalah obat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 57. Allah nyatakan ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'idah, wajangan yang baik dari roh kalian. Dan obat bagi apa yang ada di dalam dada. Dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Juga apa yang Allah firmankan di dalam surat Naam Al-Isra ayat yang ke-82. Allah nyatakan wa tunazzilu minal Qur'an ma huwa sifa wa rahmah lil mu'minin. Dan Allah turunkan dari Al-Qur'an itu apa yang bisa menjadi obat, apa yang bisa menjadi rahmah bagi orang-orang yang beriman. Kemudian Allah nyatakan bahasanya Al-Quran ini bagi orang-orang yang beriman fungsinya adalah petunjuk dan obat. Seperti dalam surat Fusilat ayat yang ke-44 Allah nyatakan kul huwalilladzina amanu huda wasifa. Bahasanya bacaan Al-Quran itu bagi orang-orang yang beriman petunjuk dan obat. <clears throat> Maka orang yang diruqyah harus beriman. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala di dalam Zadil Ma'ad menyatakan bahwa minal ma'lum ana ba'dal kalam lahu khawas wa manafi mujarrabah. Ucapan-ucapan manusia itu ada yang memiliki kekhususan. Ucapan raja beda dengan ucapan rakyat jelata. Misalnya yang ngomong siapa berpengaruh. Kadang ada anak-anak nakal gitu yang ngomong, Wah, jangan rame. Mana anaknya malah ngecek. Iya, tambah rame. Tapi begitu keluar orang lain, punya kemuliaan, punya kewibawaan, jangan rame. Langsung takut anak. Maksud Al-Imam Ibn Qayyim seperti itu. Ucapan, sebagian ucapan, itu punya kekhususan, punya manfaat. Fama dhanna bikalami rabbil alamin. Maka apa pendapatmu? Dengan kalamnya Allah. Zat yang maha besar. Maha mulia. Alladhi fadluhu ala kulli kalamin fadlillah ala khalqihi. Yang mana firman-firman Allah itu keutamaannya seperti keutamaannya Allah terhadap makhluknya. Firmannya Allah itu lebih utama daripada ucapan siapapun sebagaimana keutamaan Allah atas makhluknya. Alladhi huwa sifa'u wal hadi wal rahmah al amah alladhi law unzilat ala jabalin lata sodak min azamati wa jalalati. Yang mana firmannya Allah itu obat, petunjuk, rahmah yang menyeluruh yang mana kalau Allah turunkan kalamnya itu ke sebuah gunung, akan meledak gunung itu karena keagungannya dan kemuliaannya. Jadi paling ampuh. Allah Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membuat bab di dalam sahihnya bab Ar-Ruqa bil Quran wal Muawwidah. merukyah dengan bacaan Quran dan bacaan al-mu'awwidat qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas Nah, diringkas saja ya. Kaifiyatur ruqyah, tata cara ruqyah. Yang saya sampaikan di sini nah, adalah apa yang ada dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun perkara kaifiyatu ruqyah sebagaimana kita ketahui kaifiyatu ruqyah itu perkara yang tidak mesti. Artinya ada. Misalnya ada yang praktek sambil dipukul, sambil dipijat, sambil dicewer misalnya. Itu kemudian mana hadisnya? Kalau itu ternyata mujarab, terpraktekkan dan ada hasilnya, bukan termasuk dari bid'ah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah merukyah kemudian pukul. tapi ingat, pukulannya jangan di sembarang tempat. Wajah tidak boleh, dilarang oleh syariat. Pukul ulu hatinya, bahaya. Walaupun dia tidak merasa, tapi bekas pukulan tadi meninggalkan cedera. Pas dipukulnya orang yang kesurupan tidak sakit, yang sakit setannya. Namun bekas pukulan yang menempel ke badan penderita ini tetap meninggalkan cedera. Patah, retak. Gitu. Maka hati-hati tempat memukulnya. Apalagi mukulnya berkali-kali, bahaya. Artinya barakallahu fikum beberapa para ulama mempraktekkan dengan cara-cara yang penting mereka punya asal dan tidak ada padanya kesyirikan. Baik, ini yang ada hadis-hadisnya diantaranya an-nafat. Yakni bahasanya apa ya Indonesia-nya gitu. Meniup bukan, Bukan. Ada apa? Dengan sedikit ludah. Jadi meniup dari mulut dengan sedikit ludah. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengabarkan anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idastaka nafata ala nafsihi bil muawwidzat wa masa anhu biyadihi adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengalami rasa sakit, beliau nafata tadi meniup sambil meludah sedikit kepada dirinya sendiri. Dengan membaca Al-Mu'awidat, boleh bacaan ini sebagaimana dijelaskan para ulama sebelum meniupkan atau sesudah. Semuanya boleh. Kemudian setelah ditiupkan tadi, diusapkan dengan tangannya kepada tempat yang sakit. Sehingga merukyah seperti itu caranya. Untuk diri sendiri. Nah, kemudian orang lain apakah juga seperti itu? Bacaan kemudian ditiupkan, kemudian diusapkan. Iya. Karena kelanjutan hadis ini. Falamastaka waja'ahu ladhi tufi fi taufiqtu anfitu ala nafsihi bil muawwidhat allati kana yanfitu wa amsaha biyadin nabi sallallahu alaihi wasallam anhu. Ketika beliau sakit sampai pingsan dan lain sebagainya menjelang wafatnya, ganti Aisyah yang merukyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi misalnya baca kemudian nanti usapkan rukyah syariah. Kemudian biduni naf. Tidak mesti harus tanpa itu. Ini datang dari Abi Said tentang rukyahnya Jibril alaihissalatu wassalam riwayat Aisyah tadi riwayat Bukhari. Jibril alaihissalatu wassalam merukyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Muhammad, istaikat." Kamu sakit. Maka dijawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah, kalau Bismillahi arkika. Dengan menyebut nama Allah, aku merukyahmu min kuli syai'in yu'dika. Dari semua yang menyakiti dirimu. Min syari kuli nafsi. Au ainin, au hasidin. Dari kejahatannya semua jiwa yang jahat. Atau ain. Atau orang yang hasad Allahu yasfika. Bismillahi erkika. Tanpa meniup, tanpa mengusap. Baca saja. Juga syar'i. Kemudian yang ditiup jari. Tiup sambil meludah sedikit tadi jari. Kemudian diletakkan ke tanah kemudian diusapkan ke tempat yang sakit. Ada hadisnya. Diriwayatkan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala ana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana idza insanu syai'a minhu au kanat bihi karha au jurhan? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi isba'i hakada. Kemudian, nah barakallahu fikum di sini dikatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang datang kepada beliau mengeluhkan sakit atau ada luka di sana, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca di telunjuk beliau seperti ini. Kemudian salah satu rawinya, yakni Sofyan, mempraktekannya jari telunjuk. Ditiup, kemudian diletakkan bil ardi, thumma rafa'aha ismillahi turbatu ardina biruqyati ba'dina liusfi liyusfa bihi sakimuna biidni rabbina. Ini bacaannya. Jadi ditiup, letakkan di sini, diangkat, kemudian diusapkan dengan nama Allah. Tanah dari bumi kami. Dengan rukyah sebagian dari diri kami. Untuk menyembuhkan dengan sebabnya orang yang sakit di antara kami dengan izin Rob kami. Jadi kalau ada yang membaca, kemudian letakkan tanah, kemudian usapkan, wah ini rukyah gaya baru. Ada dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengusap, baca sambil diusap sakit. Juga hadis Aisyah yang diriwayatkan Imam Muslim. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idastaka minna insanun masahahu biyaminihi thumma qala adhi bil ba's Rabbun nas wasfi anta safi la sifaa illa sifaa sifaan la yughadiru saqma Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinyatakan di sini kalau ada orang mengeluhkan sakit kepada beliau, maka beliau usap dengan tangan kanannya sambil beliau membaca hilanglah petaka. Yani sakit tadi. Rabban nas, wahai Rabbnya manusia. Sembuhkan. Engkau adalah dat yang menyembuhkan. Dengan penyembuhan. Dan tidak ada kesembuhan kecuali dengan penyembuhanmu. yakni kesembuhan yang tidak meninggalkan sisa sakit. Nah. Jadi sekedar diusap sambil membaca. Kemudian an-nafas lima suma asabahu wasarabau. Baca, ditiupkan ke air. Kemudian air tadi diusapkan atau diminumkan. Ini berdasarkan hadis Ali bin Abi Talib yang diriwayatkan Imam Tabrani di dalam Mu'jam Sahirnya dan disahihkan Albani di dalam silsilah hadis sahih yakni ketika itu Nabi saw Alaihi Wasallam tersengat oleh kala kalajengking dalam keadaan beliau sholat. Maka ketika selesai sholat, beliau mengatakan la'anallahul akrab. La tada musallian wala ghairah. Allah laknati kalau jengking. Tidak ninggalkan orang sedang sholat maupun yang tidak sholat. Tetap dintuk. Kemudian barakallahu fikum atau juga nah, maknanya latada musalian wala ghairahu. Artinya disyariatkan memang dibunuh dalam keadaan sholat pun boleh membunuh kalah. Nah, kemudian cuma ada bima beliau minta diambilkan air. alayam sah alaiha wa yakra bikul ya ayuhal kafirun wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu nas. Nah, beliau kemudian membaca di air tadi, kemudian beliau usapkan dengan air tadi sambil membaca itu tadi. Qul ya ayuhal kafirun, qul a'udzu falak falaq, qul nas. Ini beberapa cara. Sebagian ulama diperintahkan ini untuk ambil ember besar, dibacakan ini kemudian disuruh mandi, gunakan untuk wudhu. Bahkan yang seperti ini bisa dibacakan di makanan dia, minuman dia, sehingga setiap saat orang yang dirukiah ini terukiah. Baik air yang untuk mandinya Baik makanan yang dia makan dan lain sebagainya. Diharapkan dengannya akan segera Allah sembuhkan. Nah, ada yang kalau rumahnya yang diganggu, ini dibaca taruh ember, embernya disiramkan keliling rumah. Praktek beberapa ulama Nah, segini Yang seperti itu yang jelas rukiahnya syar'i. Adapun itu dikelilingkan, disiramkan ke rumah, ataupun diminumkan atau disiramkan ke binatang piaraannya yang kena ain, kebas. Ya, Jangankan itu, mobil pun juga demikian. Kena ain. Duh, iya terjadi. Pernah, kalau Ustaz Usama Mahri Hafidullah Ta'ala, serombongan pergi. Dengan mobil yang Masya Allah. Semua memuji. Atau kisahnya ada Ewah yang pergi. Beliau ikut atau enggak, saya kurang tahu. Yang jelas beliau yang dipuji-puji. Mogok ini mobil. Dalam keadaan baru. Starter enggak bisa dan lain sebagainya. Diputuskan semuanya berwudu. Dari orang yang di situ kemudian disiramkan air tadi ke mobil dan di istana. Jreng. Maka kalau antum punya anak binatang biaraan, atau kendaraan yang orang kagum bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam doakan barokah supaya tidak terkena main. Punya anak pinter lucu banyak orang memuji doakan Allah yubarik kalau orang dulu punya piaraan bagus, disenangi orang mau dibeli, tidak boleh-boleh. Tiba-tiba mati. Bisa jadi kena air tadi. Bukan seperti istilahnya orang-orang kebanyakan. Kalau sudah ditawar, kasihkan. Kalau tidak mati nanti. Nah, salah. <laughs> Doakan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang bagus. Allah yubarik fih. Nah, sudah. Biar tidak kena air. Artinya praktek rukiah itu selagi memenuhi tiga syarat yang dipersyaratkan oleh para ulama yang disebutkan Ibnu Hajar Asqalani tadi, caranya pun apapun, selagi tidak syirik, boleh. Adapun yang pernah ditanyakan di Lejenah Daimah, yakni ditulis di atas kertas atau daun ayat. Setelah itu dimasukkan ke bejana yang isinya air sampai tulisannya larut. Kemudian dimandikan atau diminumkan. Perkara ini hilaf di kalangan para ulama. Yang membolehkan dinyatakan Abdullah ibni Abbas dan muridnya Mujahid. Abu Kilabah, Imam Ahmad, Al-Qadi Fudeli bin Iyad, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. pun ulama yang memakruhkan ini Ibrahim An-Nakhai, Ibn Sirin, Ibn Al-Arabi, dan lejenah daimah menyatakan la yujad fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walal khulafa rasidin ridwanullah alaihi majma'in. Yang seperti ini tidak dijumpai di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga tidak dijumpai pada khulafa rasidin. Nah, kemudian sekedar meletakkan tangan ke tempat yang sakit sambil membaca. Dari hadis Abul As as sakafi Beliau sakit. Begitu memeluk Islam, sakit. Nah, barakallahu fikum. Beliau merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Setannya yang kafir tidak rela. Akhirnya beliau ceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bok yadam alaladi ta'allam fi jasadi. Wakul bismillah, bismillah, bismillah. Ini pelajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik orang menjaga dirinya sendiri. Nabi tidak merukyah, tapi cuma ngajar. Letakkan tanganmu di tempat yang kamu rasakan sakit di sana dan ucapkan bismillah, bismillah, bismillah tiga kali. Kemudian wakul sab'a Kemudian ucapkan tujuh kali a'udzu billah wa qudrati min syari ma ajidu wa uhadiru. Tujuh kali. Nah, di sini diriwayatkan Imam Muslim. Dan masih yang lainnya. Al-Muhim ini nah, jam satu kurang 10 menit nah, jam tidak sampai setengah dua insya Allah ini yang mungkin bisa saya sampaikan dari apa yang sedikit sekali saya ketahui terkait masalah rupiah syariah dari apa yang ada contohnya dari Rasulullah SAW. Kadang kita baca tapi prakteknya kita tiupkan ke satu bunda, kemudian dilempar. Dan itu ternyata mujarab. Kita pernah mempraktekkan pada orang yang diganggu, ditakut-takuti terus. Bahasa sekarangnya ada penampaan Jadi dia takut tanpa sebab katanya ada ini, ada ini, ada itu. Kemudian kita sudah rukia dengan cara-cara sebagiannya tadi, kemudian diminumkan, dan lain sebagainya tenang. Tapi itu tetap nampak. Di badannya sudah tidak ada, tapi itu tetap mengganggu dari jauh. Kemudian coba baca Al-Mu'awidah dan lain sebagainya, tiupkan dan lemparkan apa yang batu yang kamu bacakan atau kertas. Ternyata ketakutan bukan main yang nampak itu. Maka dia begitu nampak, baca, dilempar. Akhirnya mereka yang biasa nampak, tidak nampak lagi, takut dilempar. Kata dia yang ya, Subhanallah, setelah itu sembuh dia. Tidak ada yang nampak lagi. Tidak. Kelihatannya yang nampak. Takut kalau saya lempar. Alhamdulillah. Tapi baca Al-Mu'awidah, lempar. Karena kalau tidak begitu, begitu pulang, orang-orang yang baca ini nambah lagi. Ya konon depan rumahnya memang kata orang-orang tua kita dulu itu stasiunnya Jin. Nah, Jin ada stasiun ya. Nah. al Jadi tidak bisa dibatasi rupiah ini harus ada, keiviahnya, harus ada dalilnya dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah mencakup tiga syarat tadi, maka boleh. Jangankan yang ada, belakangan ini yang dulu dipraktekkan orang jahiliyah pun, kalau tidak ada kesirikan di dalamnya, dibolehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau ada mungkin nasa tidak merukyah dengan cara ini dan itu, oh, ada yang dibeginikan, eh, mungkin beliau melihat beberapa masayih mempraktekkan ini. Adapun apa yang kita lihat dari rukyah-rukyah yang mukhalafah syariah di sana ada mantra-mantra yang nggak jelas, ada cara-cara yang nggak jelas seperti mengeluarkan jin kemudian dengan jurus-jurus saya tim pemburu, hantu, ghostbuster. Nah, itu ndak ada contohnya. Itu entertainment. Nah, bukan rukyah syariah. Mungkin ini, nah, kalau ada pertanyaan, tafadhal. Kita masih ada waktu 10 menit. Baik. Bagaimana jika kita dimintai tolong untuk menangani tetangga yang kesurupan? Tadi ada perkara yang harus antum miliki tadi. Kalau punya, Masya Allah. Beri manfaat saudaramu selagi kamu mampu. Jadi dilihat. Kamu kenal ndak tentang rupiah syariah? Punya ndak keberanian? Nanti ditantang, ya saya keluar terus masuk ke kamu gimana? Tuh, nah, nah, nah Pertama jadi dokter, kemudian jadi pasien. Jadi diperhatikan perkara-perkara yang terkait dengan orang yang merugiah tadi. Tata diri. Tentunya kamu punya keberanian. Kalau sudah begitu ada was-was, jangan-jangan. Tiba-tiba muncul kamu gimana? Jadi barakallahu fikum. Dilihat penjelasan tadi. Syarat-syarat yang harus atau perkara-perkara bukan syarat, perkara-perkara yang sepantasnya ada pada diri orang yang merukyah tadi keikhlasan kamu, keilmuan kamu tentang rukyah, husu tawaduk kamu. Bagaimana jika orang yang sudah mampu merukyah sesuai tuntunan tetapi di situ juga ada dukun paranormal, lain yang juga dimintai tolong oleh tuan rumah. Barakallahu fikum. haq bil batil. Jangan kamu campur adukkan antara yang benar dengan yang batil. Sudah dengan baik-baik, dengan sopan ya. Utarakan kepada yang Barakallahu yang punya rumah ini kalau sampean begini ya tidak bisa. Nah, mereka juga pakai jin dan lain sebagainya. Jadi jangan dilakukan yang seperti ini. Kamu akan mencampur adukkan al-haq dan batil dan kamu akan merancukan orang. Ketika sembuh mana yang menyembuhkan tadi? Rukiah yang ini atau mantra nyambah tadi? Nah, Maka tunggu sudah. Sampai dia nyerah sampean saja. jelaskan rukyah ini sekedar upaya usaha yang memberikan mudorot ini, yang menetapkan adanya mudorot ini Allah. Berkendak di baliknya ada hikmah untuk koreksi kita semua dan lain sebagainya. Dan banyak-banyak, ada 10 menit. <laughs> Al-Muhim, Jangan dilakukan yang seperti itu. Kan tunjukkan sabar dan lain sebagainya. Tetap pegang tadi. Jadi jangan dilakukan yang seperti ini. Kalau sembuh merancukan umat, ini yang jembu tadi, doanya si Fulan atau mantranya si Alan. Nggak boleh. Keumuman ayat, walatal bisul haq bil batil. Jangan dicampur adukkan. Bagaimana jika jin mengancam kita, akan menyakiti kita? Apakah kita menaati perintahnya? Contoh jika kamu menyentuh orang ini, tak bunuh kamu. Yang dicentuh halal atau haram? Kalau haram taati, fitoatilah. Jin bagus kamu sering nyentuh, bukan mahrammu. Akhirnya jin, jangan kamu sentuh dia. Iya, dalam rangka toat kepada Allah bukan toat pada jin ini. Maka perlu diperinci siapa yang tidak boleh disentuh oleh jin ini. Jangan-jangan jin yang Masya Allah. Ingin dakwai kamu dari suka menyentuh apa yang tidak boleh disentuh. Nah, iya. Nah. Gimana? Iya mungkin. Nah. Jadi diperinci dulu. Kenapa melarang? Jinnya ahlu sunnah ini Masya Allah Nyentui sembarangan Ingkarul mungkar ini Al-Muhim kalau menurut jin jelas Tidak boleh ayatnya jelas Di awal-awal surat jin Naam barakalafikum. Apakah makanan, minuman yang lupa ditutup akan dimakan jin? Yang jelas, iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk perintahkan ketika akan tidur jangan biarkan apa-apa yang bejana-bejana kalian itu terbuka. Bagaimana pandangan syariat mengenai fenomena adanya ilmu laduni yang katanya bisa membuat manusia mengetahui alam gaib, mengingat banyak orang yang terpengaruh karena disebarkan banyak untuk pesantren sufi. Ilmu laduni ini diambil dari kata miladuni. Ilmunya para ambia wasalihin yang Allah berikan kepadanya dari sisi Allah. Biasanya yang mengajarkan ini ilmu laduni itu ilmunya Khidir alaihissalatu wassalam. Nah, laduni. Dari sisi Allah ilmunya ini bisa membuat manusia mengetahui alam gaib. Alam gaib yang mana? Kalau mengetahui jin dan lain sebagainya, sebagaimana kita ketahui. Kadang-kadang Allah membuka sitar lihikmatihi untuk sebuah hikmahnya. Dan kemudian kita tanya kepada mereka, untuk apa? Pengen lihat alam gaib. Apa tujuan? Kamu tidak percaya dengan kabar-kabar Quran. Apa jawaban mereka? Untuk apa mau tahu? Untuk transaksi jual beli. Untuk transaksi tolong menolong. Untuk transaksi supaya jadi khodam. Pelindung. Maka muharram. Tidak boleh. Semakin sesat satu sama lain, manusia yang bekerja sama dengan jin. Wallah alam bisawab. Apa beda jin, iblis, dan setan? Iblis ini nenek moyangnya setan. Adapun setan itu jin yang jahat Adapun jin, jin keumumannya. Wallahu alam bisawab. Nadi. Bolehkah kita meminta rukyah untuk diri kita sendiri? Atau mendatangi majelis khusus yang sudah dijadwalkan rutin untuk rupiah. Karena sudah sangat terasa membutuhkannya. Masya Allah. Kayak ketergantungan obat. Justru tadi diperhatikan. Jangan tergantung pada rupiahnya. Karena sudah membutuhkan rupiah, ya, tergantung. Karena kalau habis di rupiah, maknyes katanya. Cobalah merukyah diri Anda sendiri dengan memelajari pirit-pirit itu. Sehingga tidak tergantung kepada majelis rupiah. Kamu kok datang majelis rajin, saya pengen rupiah dan meminta rukyah. Naam barakallahu fikum. Itu perkara yang sebaiknya dihindari. Di antara perkara yang menjadikan orang masuk surga tanpa hisap, wala yastarki. Dia tidak pernah minta di rukyah. Waduh, saya pernah meminta ini berarti dihisap dulu. Dihisap tidak apa-apa asal masuk surga. Ya. Wala alam bisawab. Jadi ini perlu dihindari. Syarat apa perkara yang sepantasnya ada pada seorang yang dirukyah tidak tergantung pada rukyah. Kalau kata ini karena sudah membutuhkan sekali. Kayak ketergantungan kan? Nah ini tidak boleh. Sekali lawang. Jangan tergantung dengan itunya. Apalagi kalau di sana rukyah-rukyahnya tidak syar'i. Wallah ta'ala alam bisawab. Apakah jin muslim juga mengganggu manusia atau jin kafir saja? Tapi saya katakan tadi barakallahu fikum dan dijelaskan oleh para ulama jin yang kafir maupun yang jahil. Pernah antum diganggu oleh manusia muslim. Pernah enggak? Tapi jahil dia. Pernah? Sama jin juga begitu. Sehingga ketika dirukyah ternyata jin muslim juga. Ketika didakwai sama muslim tidak boleh menyakiti, tidak boleh mendolimi, keluar dia langsung. Ternyata jin muslim, taat lagi. Bahkan ada yang menjawab sebentar, sebelum puas nyakiti dia. Udah boleh didakwai lagi. Sudah kamu harus maafkan, dia tidak melihat kamu. Allah takdirkan dia tidak melihat kesalahannya karena jahil, kesalahan karena kejahilan, tidak disengaja. Ah, tak. Allah maafkan apalagi kamu hambanya Allah. Keluar dia. Muslim tapi jahil. Alam jin itu seperti apa? Adakah riwayat yang menjelaskan atau menggambarkan seperti apa alam jin itu? Ya tadi. Dia diciptakan dari ini, ini tinggal di tempat tadi. Alamnya sama dengan kita, cuma terbatas satara tadi. Siter. Begitu disingkap oleh Allah, lihat kita. Oh dia melihat kita, tapi kita tidak melihat mereka. Berarti di mana? Di sekitar kita. Ada di samping antum. Nah, ada riwayat-riwayat tadi. Banyak. Jin diciptakan dari ini, hidup di ini, makanannya ini, agamanya ini. Ada yang muslim. Itulah alam jin. Dari firman Allah Ta'ala mereka melihat kalian dari tempat yang kalian tidak melihat. Di sini pula. Nah, Allah Kalangan orang Jawa masih percaya pada hantu, wewe, gendruwo, pocong dan lain-lain. Apa itu tergolong jin atau setan atau iblis? Jin tadi bisa me menampakkan diri dengan berbagai macam bentuk. Dan jin maupun setan itu yukhawwifunana menakut-nakuti kita memang. Dengan was-was maupun dengan penampakan. Kalau jinnya di Jawa, orang mati di pocong, dia nampak kan? Pocong untuk nakuti manusia. Kalau dia di Cina, di Basem, dia jadi vampir. Dia bisa menampakkan apa saja yang ditakuti. Kondruwo, kundelana, jin. Dia bisa menampakkan tadi manusia bertangan anjing. Ngeri kalau ketemu? Salaman mas. Enggak jadi kita. Barakallahu fikum. Kalau ajimat-ajimat misal besi kuning, merah delima, keris dan lain-lainnya, apakah termasuk ada dalam syariah? Itu adalah besi-besi yang dikeramatkan dan jin itu ingin dikeramatkan, dipuja manusia, maka apa yang dikeramatkan akan ditinggali oleh dia. Sehingga peribadatannya bukan ke besi itu, tapi kepada jin yang tinggal di situ. Begitu merah delima, wesi kuning tadi masukkan seiteng, bismillah, pergi dia. karena tidak ada yang memuliakan lagi. Tapi begitu disikapi, dimuliakan, dan lain sebagainya, sudah Takafu kamu beri aku sesajen peribadatan dan kamu musyrik, maka tak beri pertolongan, bantuan. Nah, barakallahu fikum. Jadi, apakah ada jimat-jimat itu? Nah, tadi at-tamaim. Tamaim itu jimat-jimat yang digantungkan maupun dipakai dalam bentuk gelang, kalung, cincin, dan lain sebagainya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Inna ruka wat tamaim syirkun. At tamaim jimat. Yang digantung maupun dipakai. Nah, Allah Ta'ala alam bisa. Afwan Ustadz sudah lama sekali, Ana lupa waktunya kapan. Ana pernah dengar orang yang minta dirupiah katanya kehilangan tiket masuk surga tanpa hisap. Apa yang Anda dengar benar. Jawabannya itu. Kehilangan tiket, ya. Artinya kesempatan. Tidak pakai tiket di sana. Kalau ada saja beli saya tiketnya. Ada pedagang yang punya warung. Dia dikasih tahu salah satu pelanggannya. Bahwa warungnya tutup terus Kata pedagang tadi sebenarnya warungnya terus buka. Apakah ini dari perbuatan jin? Bila benar-benar bagaimana solusinya? Bisa jadi. Istilahnya mereka dipagari supaya tidak laku. Bisa jadi di Makanya buka basmalah, dikir pagi. Nanti tiba-tiba lu tadi tutup kok buka lagi. Nah, dipraktekkan, diajari. Buka dengan basmalah, tutup dengan basmalah. Artinya dengan bismillah atau membaca dikir pagi, sore. Atau apa yang dipraktekan tadi, tiupkan air, dibiurkan ke. Nah, biar kelihatan buka lagi. <laughs> Masya Allah, pertanyaannya lucu ini. Apakah seorang istri yang tidak mau melayani suami selalu ada saja alasannya yang disampaikan termasuk gangguan jin? Banyak perkara ini. Jangan-jangan kamunya kurang menarik. Bukan karena gangguan jin. Ini yang jelas ada gangguan. Entah gangguannya apa. Ini terakhir sudah. Nah, apa hukum merukyah dengan garam yang disebar ke sudut-sudut rumah. Wallah alam bisawab. Yang jelas ada di dalam riwayat Tobroni Mujamu Sohir bimilh dengan milh itu garam. Nah. Wallah ta'ala alam bisawab disebar. Asal dibacakan tadi tidak apa-apa. Tadi yang untuk melempar jin yang selalu menampai dirinya tadi kadang kertas, kadang kayu. Nah, apapun. Asal jangan harus garam. Maka ini ada penetapan di dalam amalan syariat. Bisa garam, bisa abu. Nah, berkalaf. Tidak ada penghususan harus garam. Adapun termasuk praktek, ular itu memang takut dengan garam. Itu terbukti. Ada yang tahu kenapa? Kalau saya tidak tahu tapi benar-benar takut. Sakit kalau kena garam. Nah, itu tadi jawabannya. Ini apa? Bagaimana tanggapan Ustaz terkait fenomena Dimas Kanjeng? Siapa ini? Siapa Dimas Kanjeng? Oh yang dulu diceritakan itu ya, pandangnya. Hmm, menggandakan umat. Iya. Pakai apa? Jin atau mesin? Pakai sulap. Terbukti atau tidak terbukti? Tidak tahu. Sudah saya juga tidak tahu. Tidak usah kita bahas. Tidak usah kita tanggapi. Yang jelas kita prihatin. Dengan lemahnya pengetahuan umat ini terhadap agama. Dan gilanya mayoritas manusia kepada dunia sampai akalnya fikum. Coba kita ngomong ke anak kecil. Ini uangmu 50 ribu tak minta. Nanti akan jadi 5 juta. Jangan, pinter ini fikum. Masih pada fitrahnya. Kata anak ini biar 50 ribu saja. Saya belum butuh 5 juta. Masya Allah. Hmm. Allah Dimas Kanjeng. Sekarang di mana orang? Di penjara. Masya Allah, buat duit banyak berarti. Polisinya disogok dengan duitnya ya. Gandakan dulu. Atau alatnya ketinggalan di rumah. Tidak usah kita tanggapi. Yang jelas kita prihatin masyarakat kita. Begitu tipis akidahnya. Bagaimana? Apakah semua tenaga dalam dalam bila diri berasal dari jin? Wallah alam bisawab Saya tidak tahu. Karena tidak pernah praktek tenaga dalam. Ini apa ini? Waduh. Di masyarakat umum. Nah, Masya Allah tulisannya. Barakallahu fikum. Ketika seorang tidak sembuh-sembuh, ketika diobati maka disimpulkan diguna-guna. Bagaimana batasan antara medis dan guna-guna. Barakallahu fikum. Ketika medis tidak bisa mengetahui apa penyebabnya. Dan menurut para pakar medis ini tidak masuk di dalam ilmu mereka bisa jadi. Nah, itu guna-guna. Saya pernah dengan mata kepala sendiri, saya tidak sebutkan rumah sakitnya, tidak sebutkan orangnya, pernah didatangi dokter. Orang ini disinyalir sakit ginjal. Namun ketika di rongsen, ada tiga paku di dalam ginjalnya. Di medis ini berembuk. Mau dioperasi atau disuruh pulang. Kalau dioperasi diambil pakunya, ada kemungkinan habis operasi gagal. Bisa jadi pakunya muncul kembali adanya paku masuk ke dalam ginjal nah, tanpa luka dan ginjal bisa keluar pakunya secara medis tidak nah, mungkin maka ketika itu ya waktu itu kebetulan di sana ada acara ini diputuskan orang ini dikembalikan pengobatannya bukan dengan operasi sakitnya bukan infeksi ginjal, batu ginjal, dan lainnya. Tapi ada paku di ginjalnya. Maka penyembuhannya dengan cara lain, yakni rupiah. Ini batasannya itu. Selagi medis masih menganalisa, penyakitnya wajar, maka tidak apa-apa. Diobati. Dan tidak mengapa medis ditempuh dan rupiah kita lakukan. Semuanya adalah bentuk berobat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Nanti obat yang medis atau rukyah mana yang cocok dengannya. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadal qadar. Kalau ada benarnya semata-mata datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kekeliruan, kata-kata yang kurang berkenan di hati. Bahkan ada yang menyinggung di antara antum semua. Itu karena kekurangan anak pribadi kedangkalan ilmu yang ada pada diri ana, saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan saya istighfar kepada Allah Ta'ala agar mengampuninya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu ala ila ila anta astaghfiruka